Memanfaatkan waktu menjelang kehadiran Al Ustaz Muhammad Umar As-Sawid hafizahullah kita akan membahas sebuah pembahasan yang sederhana insyaallah terkait dengan biografi salah seorang ulama ahlu sunnati wal jamaah bahkan beliau adalah salah satu imam dari imam-imam ahlu sunnati wal jamaah yang insya Allah seluruh kaum muslimin mengenalnya yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Biidznillah ya azza wajal kita akan membahas tentang biografi beliau dan juga kita ingin mengenal bagaimana prinsip-prinsip beliau, bagaimana akidah beliau, bagaimana manhaj beliau. Karena kalau kita bicara Al-Imam Syafi'i atau imam yang lain dari Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas. Kita akan mendapatkan beliau-beliau ini adalah orang-orang yang berjalan di atas jalannya para sahabat. Wa tabi'in wa atba'u tabi'in. Banyak faedah yang bisa kita petik ketika kita membahas biografi seorang ulama apalagi dari kalangan sahabat atau para tabi'in diantaranya adalah mewujudkan mahabbatus salihin mewujudkan kecintaan kepada orang-orang yang soleh dan ini memberikan faedah besar bagi seorang muslim Ketika kita membahas sahabat dan kita mencintai mereka, maka ini sebuah prinsip yang sangat agung. Demikian pula mencintai orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Bahkan di dalam doa Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Nabi berdoa agar dijadikan kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah di antara doa Nabi yang diajarkan kepada kita adalah kita berdoa kepada Allah agar kita bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Demikian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma ini as'aluka hubbaka Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku mencintai engkau ya Allah. Dan engkau mencintaiku. Wahubba man yuhibbuk. Dan aku juga memohon aku bisa mencintai orang-orang yang mencintai engkau. Ya. Dan juga aku memohon kepadamu aku bisa mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan kepadamu. Iya. Yeah. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apa yang akan kita bahas Insya Allah ta'ala pada majelis ini dan barangkali majelis-majelis yang lain Insya Allah ta'ala sesuai dengan waktu yang tersedia. Kita akan mulai pembahasan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dari mengenal nama dan nasab beliau. Baik. Adapun nama beliau dan nasabnya, beliau adalah Muhammad bin Idris, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman, Ibnu Syafi' Ibnu Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Abdi Yazid Ibn Hashim Ibn Al-Muttalib Ibn Abdi Manaf Coba untuk perhatikan nasab beliau ini sampai kepada Abdu Manaf. Dan Abdu Manaf ini adalah salah satu kakek dari kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni nasab Al Imam Syafi'i rahimahullah bertemu dengan nasabnya Nabi Ali Alaihi Wasallam pada kakek beliau Abdu Manaf. Kalau panjenengan ditanya Imam Syafi'i Arab atau bukan Arab berarti orang Arab bukan? orang Arab ya. Nasabnya ketemu dengan nasabnya Nabi dan beliau seorang Quraisy, Quraisy, Quraisy. Saya ulangi, beliau namanya adalah Muhammad bin Idris Ibnu Abbas. Ya. Asy-Syafi'i. Beliau terkenal dengan Asy-Syafi'i. Syafi'i ini apa? Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah nah, tentang nasab Imam Syafi'i berkata Imam Nawawi dalam Tahdzibul Asma Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu Qurasiyun bi ijma' mutallibiyun jadi Kata Imam Nawawi rahimahullah, jadi Imam Syafi'i itu adalah seorang Quraisy dan seorang mutallib. yakni ya, sama seperti Nabi alaihi salatu wasallam. Bi ijma'i ahli naqli ma jami'i tawaif. Beliau ini nasabnya bertemu dengan Nabi Ali Wasallam pada Abdu Manaf, beliau seorang Quraisy, seorang Mutallibi. Adapun ibunya, ibunya Imam Syafi'i rahimahullah seorang Yamaniyah, seorang wanita dari Yaman dari kabilah Azdi, Al-Azdiyah. Itu ibunya Imam Syafi'i. Adapun kenapa beliau terkenal dengan Syafi'i? Karena dalam nasab beliau ada seorang yang bernama Syafi' Ibnu Sa'ib. Ya. Syafi' Ibnu Sa'ib bin Ubaid. Nah, antum perhatikan nama ini. Dalam nasabnya Imam Syafi'i ada yang bernama Syafi' Ibnu Sa'ib Ibnu Ubaid. Siapa Syafi' ini? Iya. Coba antum perhatikan Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi. Yani kakek yang ketiga. Kakek yang ketiga. Dan Syafi ini adalah seorang sahabat. Jadi kakeknya Imam Musyafi, kakek yang ketiga yang bernama Syafi' Ibnu Sa'id, Ibn Ubaid adalah seorang sahabat. bapaknya Syafi' yaitu As-Sa'ib bin Ubaid juga sahabat. Jadi Syafi'nya sahabat, ya. Bapaknya As-Sa'ib ibn Ubaid juga sahabat. Ya. Dan yang seperti ini banyak di kalangan para sahabat. Ya. Putranya sahabat, bapaknya juga sahabat banyak. Seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin as An-Nu'man ibnu Bashir. Kemudian juga Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Banyak sahabat-sahabat yang beliau dan bapaknya adalah sahabat. Termasuk kakeknya Imam Syafi'i rahimahullah yang bernama Syafi' ibn Sa'ib itu adalah sahabat dan bapaknya yang bernama Sa'ib juga sahabat. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dari keturunan orang-orang yang mulia. Ya. Sahabat punya anak sahabat terus sampai kepada Imam Syafi'i Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi' ibnu Sa'id ibnu Ubaid. Ya. Ma'asral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi ini kenapa beliau dikatakan Syafi'i karena kakek beliau yang ketiga bernama Syafi' ibnu Sa'id ibn Ubaid radhiyallahu taala anhuma Ada sebuah riwayat hadis tetapi hadis ini dhaif tidak mengapa saya bacakan karena di dalam terjemah Imam Syafi'i kadang ini hadis disebut diriwayatkan suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam ya kedatangan sahabat Sa'ib bin Ubaid. Datang Sa'ib bin Ubaid. Membawa putranya. Siapa putranya Sa'ib? Syafi'. Jadi As-Sa'ib bin Ubaid membawa putranya Syafi' bertemu dengan Nabi Ali salatu wasallam. Kemudian Nabi Ali salatu wasallam melihat ya kepada Syafi' ini dan Nabi Ali Wasallam melihat bahwasanya Syafi'i ini sangat mirip dengan bapaknya. Maka Nabi mengatakan min sa'adatil mar'i an yusbiha abah. Kata Nabi Ali Wasallam, ya, min sa'adatil mar'i an yusbiha abah termasuk kebahagiaan seseorang adalah ketika seorang anak mirip dengan bapaknya. Ya. Ya, tapi hadis ini lemah ya. ya. kalau bapaknya jelek, anaknya mirip bapaknya itu bagaimana kan Ya. Tapi ini jelas orang baik. Ya, kan? ya. Kenapa sampai dibawa kepada yang seperti ini disebutkan oleh para ulama? Karena dikatakan bahwasanya ya eh, as ibn Ubaid ini mirip dengan Nabi Dikatakan Sa'id bin Ubaid ini mirip dengan siapa? Nabi. Kalau putranya Syafi' ini mirip dengan bapaknya, berarti Syafi' mirip dengan siapa? Nabi juga. Ya. Dan tidak heran kalau ada kemiripan karena masih satu garis keturunan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. kurasi dan bertemu nas bertemu nasabnya pada Abdul Manaf. Ya. Ala kulihal ma'asral muslimin rahimahun rahimakumullah hadis ini hadis yang doif hanya saja sering disebutkan di dalam terjemah atau biografi Al-Imam rahimahullah. Taib. Walhamdulillah Al-Ustaz Muhammad sudah rawuh di majelis dan eh, apa yang telah kita dengar dari nasab Al-Imam rahimahullah setidaknya ada faedah penting yang bisa kita ketahui. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah memiliki kemuliaan dari sisi nasab memiliki kemuliaan dari sisi nasab nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Ali Wasallam pada kakek beliau Abdul Manaf dan kakek-kakek Imam Syafi'i adalah sahabat ya. kakek-kakek Imam Syafi'i adalah sahabat ya. Taib Asy-Syafi' bin As-Sa'id ibn Ubaid dan beliau mendapatkan e, gelar atau biasa disebut Syafi'i karena nisbat kepada kakeknya yang ketiga yang bernama Syafi'i sehingga beliau terkenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala.